panjang ini ya. Im. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya yang wajib karenanya untuk mereka syukuri adalah nikmat taufik lil amal salih kenikmatan mendapat taufik untuk beramal saleh Karena seorang hamba <clears throat> tidak akan mudah tanpa taufik dan i'anah dari Allah untuk menjalankan ibadah dan ketaatan kepadanya. Dan dari taufik yang Allah berikan kepada mereka, dijadikannya mawasimul khair musim kebaikan waktu di mana dilipat gandakan pahala padanya dihapuskan dosa-dosa padanya dan kita berada di syahrullah Zulhijjah di sepuluh pertama darinya yang memiliki keutamaan besar di Bukhari dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha إلى ilallah min هذه ayyam tiada hari yang amalan soleh padanya pada hari-hari itu lebih dicintai Allah dari hari-hari ini artinya <clears throat> amalan saleh jika dilakukan di hari-hari ini sepuluh pertama Dhul Hijjah merupakan amalan saleh yang paling dicintai Allah. Qalu, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah bahkan jihad. Bahkan tidak pula jihad di jalan Allah. Artinya amalan soleh yang dilakukan di sepuluh pertama Dhul Hijjah ini lebih dicintai Allah bahkan lebih dari jihad fisabilillah qala walal jihad fisabilillah Rasul jawab iya bahkan jihad pun fisabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai' kecuali orang yang keluar dengan harta dan jiwa raganya dan dia kembali tanpa membawa pulang apapun darinya. Artinya itu pengecualian. Jihad yang seperti itu yang bisa mengalahkannya. Sepuluh pertama ini. Karena jihad, kalau seperti itu, Rasulullah sebutkan, Afdalul jihad. Man uqira jawaduhu wa uhri qadamu sahibuhu afdalun nas darajatan indallah yang kudanya terbunuh di peperangan dia pun terbunuh tertumpah darahnya orangnya paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ketika Rasul dengar seseorang berdoa mengucapkan Allahumma a'tini <clears throat> afdhala ma tu'ti ibadaka salihin. Ya Allah berikan kepadaku hal terbaik yang paling afdol yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Mendengar itu maka Rasul katakan kepadanya, "Idzan yuqaru jawaduka wa tustashhad." Jika itu yang kamu minta, maka akan terbunuh kudamu dan kuda perang terlatih mahal harganya. Dan kamu pun terbunuh syahid. Al-Muhim jihad hanya yang seperti itu orangnya tidak kembali dengan harta maupun jiwa raganya yang bisa mengalahkan keutamaan amalan soleh apapun di sepuluh pertama Dhul Hijjah ini. Hadis Selain daripada jihad yang Rasul sebutkan berarti tidak ada lagi sudah yang mengalahkannya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa terkadang al-amalul mafdul tartaqi afdal wa arfa' min amalil fadhil amalan yang semula mafdul. Mafdul itu yang fadilahnya rendah atau di bawah. Kecil. Tetapi karena satu dan lain sebab, yang mafdul ini bisa terangkat tinggi mengalahkan yang semula lebih afdol darinya. Salah satunya karena syarafuz zaman. Karena keutamaan waktu yang diamalkan di situ amalun mafdul tersebut. Waktunya bukan waktu biasa. Waktu yang istimewa dan punya keagungan tidak sama dengan hari-hari yang lainnya. Dan sepuluh pertama ini termasuk syarafuz zaman. Waktu yang punya syaraf. Punya keutamaan. Punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh waktu-waktu yang lainnya. Begitu besarnya nilai dan arti sepuluh pertama Dhul Hijjah ini hingga Allah Rabbuna bersumpah dengannya dan maklum kalau Allah sudah bersumpah dengan sesuatu, pastilah menunjukkan keagungan dan kebesaran sesuatu itu. Lebih dari yang lainnya. Allah bersumpah di dalam Quranul Karim di mana Allah sebutkan dalam Al-Fajr walayalin ashr dan demi malam-malam yang sepuluh. Demi malam-malam yang sepuluh, Mufassirin menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah malam-malam sepuluh pertama dari Dhul Hijjah. Allah bersumpah dengannya walayalin ashar wasyafi wal watr Itu pula yang Allah sebutkan dalam Quran sebagai hari-hari yang diketahui hitungannya dan ma'ruf di mana Allah sebutkan lihat kurusmallahi fi ayamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am agar mereka berzikir kepada Allah menyebut dan mengangkat nama Allah di hari-hari yang maklum atas rizki binatang-binatang ternak <clears throat> yang Allah berikan kepada mereka. Eh, ayamun ma'lumat adalah sepuluh pertama dari Dhul Hijjah. Itu pula yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, walaupun terkait beberapa hari darinya selain hadis Ibn Abbas ini Rasul juga sebutkan khairul ayyam yaumun nahr thumma yaumun nafr sebaik-baik hari adalah hari disembelihnya binatang kurban 10 Dzulhijjah kemudian diikuti oleh hari nafar hari-hari berikutnya. Oleh sebab itu, banyak riwayat asar dari salaf rahimahullah yang menyebutkan tentang fadilah dan keutamaan amalan soleh di hari-hari ini. Antara lain yang disebutkan oleh Ibnu Abbas perawi hadis ini Al-amalu fihinna yudha'af bisab uma'ah Amalan saleh pada sepuluh pertama ini digandakan sampai tujuh ratus kali lipat. Walaupun di sanadnya ada sedikit kelemahan, tapi maknanya yamshi. Begitu pula diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Beliau juga menyebutkan Siyamu kullu minha ya'dil bizana. Puasa pada setiap hari di sepuluh pertama Dhul ini menyamai puasa satu tahun. Wah. Ini di riwayat Nahas Ibnu Qahm yang juga dilemahkan. Tapi seperti tadi, maknanya yamshi. Sesuai dengan hadis yang tadi di Bukhari. Juga Abdullah bin Umar Diriwayatkan dari beliau, dari Mujahid, kata Ibn Umar. Laisa yawm a'zam indallah min yawmil jum'ah. Di sisi Allah nggak ada hari yang lebih afdol dari hari Jumat. Jumat yang lebih afdol. Laisal ashr. Kecuali sepuluh pertama dari Dhul Hijjah. Fa innal amala fiha ya'dilu amala sana. Karena amalan padanya menyamai amalan setahun. Juga disebutkan asar dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu an kulli yaum alfu yaum Amalan setiap hari pada sepuluh pertama Dhul ini disamakan dengan amalan seribu hari. Lebih dari setahun bahkan. itu pada setiap harinya. Wa yawmu Arafah asyaratu alaf. Bahkan kata Anas kalau itu hari Arafah maka nyamai amalan sepuluh ribu hari lamanya. Khusus tanggal sembilan Dhul Hijjah. Demikian beberapa riwayat asar dari salafus saleh radhiyallahu taala anhum ajma'in sehingga hendaknya seorang muslim memanfaatkan waktu-waktu yang utama ini untuk memperbanyak amalan soleh padanya. Memperbanyak khair. Memperbanyak ibadah. Dan ketaatan kepada Allah. Rasul sebutkan amalan soleh. Tidak ada yang lebih dicintai Allah. Seperti di sepuluh pertama ini. Amalan soleh mutlak umum. Amalan soleh apapun. Lebih dicintai. Lebih afdal di sisi Allah kalau diamalkan di sepuluh pertama ini. Termasuk dari amalan soleh adalah siam. Puasa. Puasa amalan soleh. Maka masuk di dalam hadis ini. Secara umum. Secara khusus Hafsah radhiyallahu anha di Sunan menyebutkan anna nabiyya kana la yada' siyama asyura wal ashr wa thalathata ayyam min kulli syahr. Rasulullah nggak pernah tinggalkan puasa Ashura 10 Muharram sepuluh pertama Dhul Hijjah yang dimaksud tentunya sembilan hari pertama ada mimbabi taglib karena hari kesepuluhnya tidak boleh puasa dan tiga hari pada setiap bulannya Sallallahu Alaihi Wasallam maka ini meluruskan apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha di mana Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan tentang Rasulullah sallam ma raaitu Rasulullah saiman al-ashr qat Aku nggak pernah tahu Rasulullah itu puasa 10 pertama Dzulhijjah ini sama sekali bahkan kata Aisyah qat Aisyah radhiyallahu anha di Sahih Muslim tentu hadisnya rawat hasab ma'alimat beliau riwayatkan beliau sebutkan sebatas yang beliau tahu Oh, beliau nggak pernah tahu Rasul puasa 10 pertama ini. Sementara Hafsah juga istri Rasul meriwayatkan Rasul puasa bahkan nggak pernah meninggalkan. Di situ kaidah para ulama mereka sebutkan al-muthbit muqaddamun 'alan nafi yang menetapkan lebih diutamakan dari yang menafikan. Hafsa menetapkan Rasul puasa, Aisyah menafikan Rasul nggak pernah puasa. Kaidahnya kalau seperti itu yang menetapkan yang lebih diutamakan, lebih dikuatkan. Kenapa? Lianna al musbit ziyadatu ilmin khafiyat ala nafi. Karena bersama yang menetapkan itu ada ilmu, dia tahu tambahan pengetahuan ilmu yang itu samar tidak diketahui oleh yang menafikan. Wahakada. Maka sunnah siam puasa pada setiap hari dari hari pertama hingga hari kesembilan Dulhijjah. Ini satu. Yang kedua, amalan saleh termasuk dalamnya sholat, sholat sholat salat sunnah yang diistilahkan rawatib jelas. Duha, Qiyamul Lail, witir, qobliya ba'diya termasuk di dalamnya yang disebut ulama sunnah mutlakoh. Salat sunnah atau nafilah mutlakoh. Mutlak kamu sholat begitu saja. Memperbanyak sholat. Sunnah. Karena Rasulullah SAW memerintahkan itu kepada sahabatnya yang meminta untuk menemani beliau di jannah. Maka beliau sebutkan kepadanya, Izan faa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Perbanyak sholat olehmu. Maka hendaknya diperbanyak amal ibadah ini salat. Yang ketiga adalah zikrullah, memperbanyak zikir. Di riwayat Rasulullah sebutkan tentang 10 pertama ini amalan yang paling dicintai Allah fa'akthiru fiha minat tasbihi wa tahlili wa tahmid maka perbanyak tasbih, subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kata Imam Ahmad, mutlak. Mutlak, ya kapanpun. Kamu baca, dimanapun kamu berada. Tidak hanya berkaitan sholat fardu, tapi umum. Bahkan disebutkan Abu Hurairah dan juga Ibni Umar keduanya keliling Madinah, masuk pasar, berzikir, bertakbir. Dan orang ikut bertakbir bersamanya. Disebutkan keduanya tidak punya niat kecuali untuk itu, untuk zikir. Ke pasar bukan untuk belanja atau jual beli. Is niatnya untuk itu, sehingga Madinah gemuruh dengan fikrullah. Mereka banyak berpikir kepada Allah. Karena ayat tadi menyebutkan, lihat kurusmallah fi ayamin <clears throat> maklumat. <clears throat> Di hari-hari yang maklum perbanyak zikrullah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Akbar, أكبر ولله الحمد subhanallah dan yang semisalnya hanya saja Imam Syafi'i rahimahullah pendapat beliau sunnahnya memperbanyak zikir ini ketika melihat binatang yang disiapkan untuk dikurbankan. Mungkin karena beliau melihat ayat ala marozaqahum min bahimatil an'am. Sehingga sunnahnya kata beliau ketika melihat binatang-binatang yang telah ditambatkan, disiapkan untuk disembelih lillah. Tapi yang jelas nas umum tidak hanya itu seperti Imam Ahmad katakan, mutlak memperbanyak zikrullah. Terkait itu, kita tahu tentunya adahi, binatang kurban adalah kurba ibadah, pendekatan diri kepada Allah dengannya. Dan itu amalan yang sangat afdol Bahkan Syekhul Islam sebutkan amalan yang paling afdol. Menyembelih kurban. Berdasarkan riwayat, Ma'amila ibnu Adam amalan afdolu min ihraqatid Bani Adam tidak pernah mengamalkan amalan yang lebih afdol dari menumpahkan darah binatang kurbannya. Maka dituntut untuk ikhlas padanya niat hanya mengharap ridha Allah untuk akhirat kita. Yang kedua, untuk orang itu jangan menyebut-nyebut harga atau nilai yang dia beli dari binatang kurbannya. Khawatir keikhlasannya tercoreng. Oh, ini harganya 10 juta. Oh, mana beli kambing jenis ini harganya sekian juta. sapi ini limosin misalnya 50 juta tim, besar. Layaknya kamu ibadah, kamu sholat misalnya. Anak khusyuk dalam sholat. Luar biasa, gak ada. Betul-betul untuk Allah. Kamu ceritakan demikian. Ya ini ibadahmu. Gak usah kamu cerita-cerita. Yang ketiga pula, jangan kamu mencela-cela. Binatang kurban. Ya, orang masing-masing sesuai kemampuannya. Nggak usah kamu celah. Misalnya kambingnya siapa itu? Wah kurus. Kecil. Nggak ada apa-apanya dengan kambing itu, kambing ini. Ya itu ibadah dipersiapkan sebagai kurba. Untuk Allah. ya taqarrab biha ilallah. Jangan kamu celah. Karena kurusnya, karena jeleknya, karena kecilnya atau apanya lah. Karena itu syiar. Dan Allah sebutkan وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ Yang mengagungkan syiar-syiar Allah termasuk ini binatang kurban bukti dari ketakwaan kolbunya. Yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu lebih baik baginya di sisi Allah. Yang terakhir, karena itu tinggi nilai dan fadilahnya, usahakan dari harta kita yang paling bersih. Harta kita yang tidak ada subhat, tidak tercampuri ini itu padanya. Agar diterima oleh Allah. Innama minal muttaqin. Dan Allah hanya menerima dari hambanya yang bertakwa kepadanya. Termasuk pula yang dinasehatkan oleh para ulama terkait kurban. Karena kita mau menjalaninya insyaAllah makruhnya dan dimakruhkan orang itu memperbanyak sesembelihannya memperbanyak kurbannya mungkin dalam satu keluarga Masya Allah pada mampu si suami kaya si istri banyak duitnya si anak ya Masya Allah kerja dan satu rumah mereka semua Ya, suami beli kambing 5 juta misalnya. Si istrinya nggak mau kalah. Mungkin niat khair dia. Hada Allah. Mana juga mau kurban sendiri. Dia beli kambing juga. 4 juta misalnya. Si anak juga sama. Wah anak kerja kok penghasilan Masya Allah. Cari beli kambing juga. Serumah bisa tiga kambing, empat kambing. Itu makruh. Bahkan ulama kategorikan termasuk israf filmal. Karena syariat menunjukkan untuk setiap rumah cukup satu kurban. Hadali wali ahli baiti. Ini untukku dan untuk keluargaku semua sudah masuk di dalamnya. Istrimu, anakmu masuk. Yakfi. Gak perlu kemudian orang memperbanyak. Walaupun mungkin niatnya baik. Mungkin dasar keinginannya bagus. Ingin mengejar pahala, ingin dapat kelebihan lebih. Tapi khairul hadi, hadi Rasulullah SAW sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang antum tahu bersama bahwa pembangunan Ma'hadul Banat, Ma'had Putri yang di bawah sudah dimulai beberapa hari kemarin. Tentunya untuk kemaslahatan kita dan anak-anak kita semua. Untuk terbiah dan pendidikan mereka semua. Maka sangat diharapkan doa dari masing-masing kita untuk kelancaran dan kemudahannya Kalau bukan karena Allah, nggak akan berjalan semuanya dengan baik. Yang kedua, dibutuhkan adanya ta'awun dari masing-masing kita. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Yang ini mungkin mampu dengan tenaganya, ya ta'awunlah dengan tenagamu yang itu mungkin dengan materi, nyumbang semen, pasir, atau yang semisalnya besi, zahullah khair. Al-Muhim, hidupkan ruh ta'awun bainana. Karena tanpa ta'awun dari kita akan sulit dan akan lamban padahal itu untuk kita semua. Bukan untuk pribadi, bukan perorangan, tetapi untuk anak-anak kita semua. Pendidikan mereka dan untuk dakwah kita. Bahkan kita mengingat bahwa asal kepindahan kita atau mencari tempat lokasi ini adalah untuk pendidikan utamanya. Untuk ta'lim dan dirosah dan ma'had bagi anak-anak kita dan anak didik kita. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin.